Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Adada khalqihi Warido nafsihi Wazinata arshihi Wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Al-Asatidatul Kiram Arifin kagum pada guru-guru Hadir, menyimak, duduk Padahal setelah berdakwah Bahkan ada yang tadi malam Pulang malam tapi tetap hadir di rumah Allah Di masjid tercinta ini untuk ngaji lagi Kunu rabbani nabi makuntum tu'alimun alkitab Wa bima kuntum tadrusun Generasi terbaik itu adalah generasi Rabbani. Generasi yang dibimbing oleh Allah. Siapa mereka? Yang mereka semangat sekali berdakwah dan terus belajar. Terus muhasabah diri. Terus duduk ngaji. Ingat tidak ada cara paling jitu menghancurkan keakuan diri dan kebodohan kecuali duduk ngaji lagi. Tanda alamat awal kesombongan kalau sudah tidak mau duduk ngaji lagi Allahu Akbar terima kasih pada Allah yang membimbing kita kesenangan belajar dan mengajar kali ini kita bersama seorang tukang bangunan kita semua mengenal mengenal beliau dengan panggilan Mas Mono beliau bukan penceramah tapi apa yang terjadi pada diri beliau menceramahi kita semua. Itu yang membuat Arifin senang duduk bersama beliau dan kita akan mendengar pengalaman beliau hijrah berada di jalan Allah. Kari tidak asing lagi imam Masjid Azikra suara yang sangat indah dan beliau seorang imam yang diberi karunia oleh Allah hafal 30 juz Al-Quran dan menjadi pembimbing para penghafal Al-Quran santri-santri Azikra mari kita buka surah Fusilat ayat 30, 31, 32.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 Hmm, subhanallah. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan Allah. dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar lillahil istiqamah. Mas Mono bisa dipegang Mas. Ini kejutan buat Mas Mono langsung Arifin minta untuk mendampingi ikhwah. Mas Mono sebagai seorang tukang dan Arifin selalu hampir setiap malam kalau berada di rumah melihat beliau nikmat sekali sholat malamnya apa yang Mas Mono nikmati dalam sholat malam ya, Insya Allah Ustadz saya jadi pikirannya tenang terus ya kayaknya mungkin sedikit agak kusuk dulunya sholat mungkin pernah kusuk Ustaz kita bertemu kapan ya mas? saya bertemu Ustaz Ustadz waktu tahun 96 Ustadz waktu itu sudah rajin ibadah? Ya insya Allah kalau sholat saya insya Allah nggak pernah ketinggalan Ustaz. Cuman saya nggak tahu tentang sholat tahajud atau sholat duha dan amalan lain-lainnya Ustaz. Sejak itu? Setelah saya kenal Pak Ustaz, terus saya di, sering dinasehati, terus saya sedikit paham tentang sholat duha, tentang amalan cucu sunnah dan tujuh surah misalnya. Subhanallah. Terus yang nyuratin Ustadz siapa itu? Yang nyuratin Ustadz itu saya dan teman-teman. <laughs> Apa isi suratnya? Isi surat itu dulu saya kagum dengan Ustadz dan pengalaman-pengalaman apa yang diberikan Ustadz. Mungkin karena saya tidak bisa mengatakan secara langsung, kita punya rencana untuk Bang bikin surat tuh bisa. Surat rame-rame bang. Jadi eh, ada rumah hadiah dari seorang hamba Allah untuk Arifin, lalu renovasi dan beliau tukang-tukangnya dengan kawan-kawan. Ah, bagi seorang yang senang berdakwah dan dakwah itu bukan profesi, menunggu undangan baru dakwah. Karena mubalik itu ada empat mubalik air hujan, dia menghujani siapapun. Siapapun yang dia jumpai, dia dakwahi. Itu juru dakwah air hujan. Ada lagi juru dakwah mata air. Ini konteksnya air semua nih. Orang datang, ribuan orang datang minta patwa minta nasihat darinya. Nah ini juru dakwah mata air. Ada lagi juru dakwah air pam. Itu kalau nggak dibayar, nggak keluar air. ini juru dawa air pam nih ya paling banyak ya. ya paling banyak ini aneh dia di, di kampungnya sendiri nggak ke musola nggak ke masjid dia tapi kalau diundang baru keluar dia kalau di kampungnya jarang dakwah dia karena bayarannya nggak ada apalagi bulan maulid panitia menyiapkan dana dibilang ya harus bayar 10 menit 1 juta Wih. hanya panitia terpaksa menyiapkan 6 juta karena dia mau balik tenar dia ceramah maulid begitu lewat 60 menit dia udah gelisah karena uang hanya 6 juta akhirnya ngasih kode ketua panitia ustadz ustadz cukup, cukup. Apa dia bilang? Karena bulan Maulid diskon. <laughs> Ini mau balik air pump Dia, wah, yang terakhir parah nih, konteksnya air semua ini, air comberan. Ini mubalik air comberan, ini mubalik terbalik. Dia nggak ngamalin, comberan, malah dia maksiat. Dia dakwah kebaikan, tapi dia sendiri melakukan kemungkaran. nah Nauzubillah nggak bagus dan nggak nyaman membahas ini. Nah kita ingin jadi mubalik minimal dua tadi itu air hujan atau mata air? Kalau mata air itu udah sepuluh sudah susah pergi kemana-mana. Uzur dia. Nah kita jadilah membalik air. Mata air yang menghujani siapapun. Siapapun yang kita jumpai dakwah. Di bandara dakwah. Rumah sakit nungguin istri. Ketemu dakwah. Di lip dakwah. Di mana saja dakwah tidak ada amal terbaik, hati terbaik, pikiran terbaik, lintasan mata terbaik, harta terbaik, jabatan terbaik, ilmu terbaik, popularitas terbaik, waktu terbaik, kecuali digunakan di jalan terbaik yaitu dakwah. Tadi surah pusilat ayat 30, 31, 32. Lanjutkan 33, dakwah. Setelah istiqamah. Amil qabla qail dia mengamalkan sebelum dia bicara Arifin melihat beliau Mas Mono dengan tukang-tukang kerja wah subhanallah ini kesempatan karena ada juga tukang yang gak sholat di waktu itu ada yang gak sholat ada, wah kesempatan dakwah bahkan sholat malam bareng <laughs> ya mas sholat malam bareng sama tukang-tukang bang jadi sholat malam bareng di rumah itu, di rumah yang belum jadi itu. Jadi makmumnya tukang arif ini imamnya. Hampir setiap malam sholat malam bareng. Datangin jam 2, namanya tukang ada kecapean dia. Ha, ha, ha. Mas, mas, mas, ayo mas. Ayo mas, menghadap Allah. Ya Ustaz, boleh nggak nawar dikit lagi Ustaz? <laughs> ya, tinggalkan dulu tuh. Siapa yang ikut duluan? Dua, satu. nama semua paling rajin. Ikut semuanya. Alhamdulillah membekas terbiasa akhirnya senang ke masjid subuh ke masjid semua ayo ayo ke masjid jemput dulu tukang-tukang jemput tukangnya Allahu Akbar walillahilham ada kalau di pesantren kiai membagi lagi namanya ulama juru dakwah ada ulama centong ada ulama gentong ada ulama centong gentong apa itu bedanya? Kalau ulama centong, ya, dia dakwah kemanapun. Wah, ini tablik kemana saja. Wah, dia pergi terus berdakwah, Hurut dia, berdakwah dia. Nah, dan itu indah sekali. Begitu pulang dia kangen dengan bininya. ya, itu jero dakwah. Ya. Ah, yang tiga hari, empat puluh hari, yang tiga bulan itu pulang melayang gitu kalau pulang melayan ya pakai siwak lagi oh, sampai habis siwaknya <laughs> karena sunnah memang kalau pulang itu bersiwak makanya Arifin bawa siwak terus ada lagi juru dakwah gentong wah ini orang datang para habaib yang mulia para ulama karismat dia nggak datang tapi orang kangen orang ingin ketemu dia orang ingin ketemu beliau ingin dengar nasihatnya orang cinta beliau Wah ini mulia sekali. Almarhum Habib Munzir, Allah yarham. Ribuan anak-anak muda datang menyimak beliau. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang terbaik. Centong dan juga gentong. Dia berdakwah kemana-mana, keliling daerah, keliling kampung, musola, kantor sampai hotel terus dia keliling dakwah kemana-mana mendakwahi siapapun kemudian ia juga didatangi oleh yang didakwahinya dia didatangi oleh umatnya jadi yati wa yuta dia mendatangi dan didatangi ada yati wa yuta mendatangi tapi dia didatangi ada yuta wa yati ada yang didatangi saja tapi tidak mendatangi yang terbaik adalah yang mendatangi kemudian didatangi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salafus saleh, juru-juru dakwah yang mulia. Ada markas dia, ada markas dakwah. Allahu akbar walillahil hamd. Makasih Mas Mono. Dan Arifin selalu melihat antum salat malam nikmat sekali. Arifin melirik beliau salat di musala di rumah pojokan gitu. Subhanallah. Karena Arifin senang sholat di ruang tengah. Melihat beliau lebih dahulu. Ya Allah, malulah kita kalau tidak sholat malam. Tukang saja menikmati sholat malam. Mas, dunia ini sebentar. Ada orang susah sebentar di dunia. Tapi kemudian di akhirat ia bahagia selama-lamanya. Itu jauh lebih baik pada orang yang senang dunia. Tapi kemudian menderita selama-lamanya di akhirat. Terima kasih Mas Mono, mudah-mudahan Allah persahabatan kita dunia akhirat. Dan jangan lupa amal jariah untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur, Azikro Desa Cibadung. Ikhwah silahkan datang langsung lihat di sana apa yang terjadi. Langsung silahkan bantu atau datang menyerahkan ke imam-imam masjid Azikro atau ke Arifin langsung. Terima kasih anak-anakku sayang yang menyerahkan bapak-bapak, nenek-nenek yang menyerahkan cincinnya bahkan ada yang ngantar motor mobil terima kasih insya Allah semuanya menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah memudahkan urusan kita di dunia memudahkan kita saat sakaratul maut penerang di alam kubur dan mendampingi kita kelak di akhirat amal-amal jariah kita silahkan hubungi Ahi Awaludin 0856 0856 Ya Allah terimalah amal jariah kami Berkahi sisa umur kami. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.